السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan dampak dari perbuatan dosa ya, dari perbuatan maksiat yang kita merujuk kepada kitab Ad-Da'u dawa buah, buah karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kau muslimin, pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui yang namanya hidup ya, terkadang kita terjerumus kepada satu perbuatan dosa maksiat ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani Adam khata setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dengan khata ya yang ini menunjukkan kesalahan yang terus-terusan dilakukan kesalahan yang berulang namun demikian kita sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan melakukan dosa terkadang maksiat ya bukan kita kemudian membiasakan diri dengan hal itu dan menyengaja dengan hal itu. Tentu yang harus kita lakukan adalah kita menyadari akan dosa, ya. kemudian menyadari akan dampak-dampaknya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga tentunya tadi kita sebutkan menyadari akan dampaknya, dampak dari perbuatan dosa sehingga ketika kita tahu betul bahwa itu adalah dampak dari dosa dan tentunya kita tidak ingin mendapatkan dampak tersebut maka kita tahu oh ini adalah sebab dari dosa yang saya lakukan sehingga dengan kesadaran itulah kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun dan Fudail bin Iyad ya beliau mengatakan inni la a'sillah fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati ya beliau mengatakan Ah, sungguh ketika aku melakukan maksiat kepada Allah maka aku melihat dampaknya ada pada karakter uh, hewan tungganganku ya. pemerati dan juga demikian pada keluarga atau pasanganku hatta al sampai-sampai tikus yang ada di rumah ya ini adalah uh, kelembutan para ulama Fudail bin Iyad bagaimana melihat dampak dari perbuatan dosa beliau melihat ternyata eh, hal yang terjadi yang tidak biasa pada sekeliling beliau ini adalah dampak daripada perbuatan dosa. Jangan sampai Allah telah menampakkan eh, memperlihatkan atau atau membuat sebab dosa yang begitu eh, jelas pada diri kita namun kita tidak sadar kalau itu adalah dampak dari dosa. Jangan sampai demikian. Oleh karena demikian, insyaallah kita di kesempatan ini, kesempatan yang singkat, kita sedikit uh, mengkaji apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya terkait dengan al-athar al-qabihah lil ma'asiyah dampak buruk dari perbuatan maksiat dari perbuatan dosa. Kaum muslimin, uh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa itu sendiri adalah Eh, sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya al-ithmu ma haka fi nafsik dosa adalah sesuatu yang kau rasa tidak nyaman pada dirimu ya Naik, maka uh, ketika kita ingin tahu apa yang kita lakukan ini dosa atau tidak coba tanyakan dulu ke hati kita maka Rasulullah mengatakan dalam hadits lain istafti qalbak coba tanyakan kepada dirimu ketika kita uh, bertanya kepada diri kita, bertanya kepada hati kita dalam melakukan hal tersebut apakah kita merasa nyaman ataukah tidak. Maka indikasi tersebut ketika melakukannya tidak nyaman berarti itu adalah indikasi dosa. Ya, tentunya hati yang demikian adalah hati yang masih bagus ya, hati yang masih sehat, bukan hati yang mati, bukan hati yang sudah jauh dari uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hati itu masih baik, maka dosa itu akan terasa pada diri diri dia, ya. Wa karihta ayyatali'a 'alaihin nas dan kau akan tidak suka kalau itu tampak pada orang lain atau kelihatan oleh orang lain. Nah, itu perbuatan dosa. Karakternya kalau kita melakukannya merasanya tidak nyaman, kemudian kita malu kalau diketahui oleh oleh orang lain, maka itu adalah dosa. Dan demikianlah karakter dari dosa. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa uh, dampak dari dosa yang kita lakukan ya, yang seseorang lakukan. Yang pertama kata beliau adalah minha diantaranya uh, eh, athar al-qabih lil ma'asi ya, dampak dari dosa adalah hirmanul ilmi Nah, terhalangnya seseorang dari ilmu, terhalangnya seseorang dari uh, dia mendapatkan kemuliaan ilmu. Ya. Maka ini athar yang sangat sekali terlihat pada diri seseorang. Ya. Dosa yang dilakukan itu bisa menghalangi seseorang dari mudahnya dalam menuntut ilmu. Ya. Mungkin dia ketika menghafal kesusahan. Ya. Mungkin dia ketika menghafal sudah hafal tapi mudah lupa. Ya boleh jadi ini adalah dampak daripada dosa yang dilakukan. Karena ilmu itu tidak layak kecuali pada hati yang bersih, ya. bukan hati yang terus melakukan kemaksiatan. Ya. Sebagaimana para ulama mengatakan, al ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ya. Ilmu itu permata yang mulia yang tidak pantas kecuali ditempatkan di hati yang bersih, ya. Di hati yang bersih, bukan di hati yang kotor. Sebagaimana kita mengenal pada benda duniawi berupa mungkin permata yang tadi disebutkan. Permata maka tentu permata itu pastinya didisplay di tempat yang rapih, yang bagus, yang bersih. Ya. Itu permata, sesuatu yang mulia. Ya. Sesuatu yang mulia itu pasti ditempatkan di tempat yang bagus. Maka ketahuilah ilmu juga adalah sesuatu yang sangat mulia. Sehingga tempat ilmu juga harusnya di tempat yang mulia juga. Di mana? Di hati yang bersih di hati yang tidak penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka ketika hati itu penuh dengan dosa, ilmu tidak layak untuk ada pada hati yang seperti itu. Ya. Oleh karena demikian, eh, ketika kita ingin belajar, dibukakan pintu ilmu, maka jauhkan diri kita dari kemaksiatan, dari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengajari kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala buka kunci uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kita ingin diajari oleh Allah, dibukakan pintu oleh Allah, oleh Allah untuk belajar, untuk berilmu. Sebelumnya apa Allah katakan? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang yang bertakwa itu menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Orang yang bertakwa itu meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Ya. Dan dengan itu yu'allimukumullah. Allah akan ajar kalian. Allah akan berilmu uh, eh, jadikan kalian berilmu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka uh, mari kita menjauhi dosa dan maksiat sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala buka pintu ilmu untuk kita buka keberkahan ilmu. Ya. Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Ya. Allah mudahkan kita dalam uh, terus uh, menggali keilmuannya. Kamu sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah kenal dengan cerita yang hmm, yang yang terkenal ya. Ceritanya bagaimana Imam Syafi'i yang beliau mengeluh mengadu kepada gurunya Imam Waqi' ya tentang susahnya Imam Syafi'i uh, tentang tentang pengalaman Imam Syafi'i yang uh, pernah mengalami kesusahan dalam dalam memahami agama, dalam menghafal, dalam menuntut ilmu, ya. Dan Imam Syafi'i menjadikan uh, cerita itu dalam sebuah syair, ya. Beliau mengatakan syakautu ila waqi'i su'a saya mengeluh, mengadu kepada guruku wakil tentang susahnya hafalanku. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waki ya, menunjukkanku kepadaku, menunjukkanku untuk tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Ya. Maka susahnya menghafal, ya susahnya belajar solusinya yang diberikan oleh Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i adalah meninggalkan maksiat. Ya. Kenapa? Innal ilma nurun. Sungguh ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yahdi ilal asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Nah, karena demikian, ah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu ilmu untuk kita dengan lantaran kita meninggalkan berbagai macam maksiat dan dosa. Dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, ya, beristighfar. Baik, yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk dari perbuatan dosa Imam Ibnu Qayyim mengatakan adalah hirmanur rizqi, ya, terhalangnya seseorang dari pintu rizki. Rizki dalam bentuk materi, ya. Kalau tadi tentunya ilmu juga adalah rizki, tapi ini lebih khusus kalau ilmu. Kalau ini rizki dalam bentuk yang mungkin lebih kasat mata, ya. Maka rizki yang terhalang dari kita boleh juga ini disebabkan karena dosa yang kita lakukan ya karena maksiat yang kita lakukan sebagaimana ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan pintu-pintu rizki maka demikian juga lawan daripada ketakwaan berupa kemaksiatan dosa ini akan menutup pintu rizki ya. Allah berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu solusi dari permasalahannya dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ini ketika seseorang bertakwa. Allah akan bukakan pintu-pintu rizkinya bahkan dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Ternyata itu adalah pintu rezekinya. Ketika dia bertakwa. Maka ketika seseorang tidak bertakwa, berarti pintu rezeki akan tertutup. Ya. Maka ini salah satu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Salah satu sebab buruk atau dampak buruk dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat adalah tertutupnya seseorang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Dampak buruk dari perbuatan dosa yang ketiga adalah wahsyatun yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Ya. Ada satu space, ada satu jarak ya yang didapati oleh seseorang, seorang hamba antara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jarak yang yang memisahkan. Lantaran perbuatan dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan. Dan perlu kita ketahui jarak itu ya tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak mengetahui rasanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jauhnya seseorang dari Allah itu juga boleh jadi tidak terasa oleh orang yang tidak tahu, tidak kenal rasanya dekat dengan Allah. Ya. Gampangannya gini. Orang yang nggak tahu Jogja itu nggak akan merasakan eh, nggak uh, akan merasakan perbedaan antara enak dan tidaknya kehidupan di Jogja. Ya. Ketika dia tidak tahu perbandingan, ya, tidak tahu perbandingan baik dan tidaknya nyaman dan tidaknya maka dia merasakan kehidupan ya yang sekarang kita ini di Jogja, dia nggak nggak merasakan adanya perbedaan, sama saja. Ya, ketika di Jogja tidak nyaman, ya tidak ada perbandingan. Ketika di Jogja nyaman, dia tidak punya perbandingan antara enak dan tidaknya. Demikian juga dengan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu boleh jadi dia tidak sadar kalau dirinya sedang jauh dari Allah. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan enaknya dekat dengan Allah. Ya. Dia tidak tahu, tidak merasakan eh, sengsaranya jauh jauh dari Allah, jauh dari ketaatan karena dia tidak kenal rasanya dekat dengan ketaatan. Oleh karena demikian, ya, satu pepatah Arab mengatakan wa ma li jurhin bimayitin ilam. Tidaklah satu jasad yang mati itu merasakan uh, merasakan pedihnya luka. Ya, artinya hati yang sudah mati dia tidak akan merasakan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sudah tidak tahu rasanya dekat dengan Allah. Dia sudah terbiasa dengan dengan hati yang mati. Dia sudah terbiasa dengan penuh dosa. Dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan. Sehingga dia tidak tahu rasanya nyaman ketika jauh dari kemaksiatan. Sama saja bagi dia. Ini kalau sudah tingkatannya parah ini. Na'udzubillah. Padahal tadi di awal kita katakan yang namanya dosa itu idealnya bisa terasa. Ya, idealnya bisa terasa. Ketika kita melakukan satu perbuatan ya, kemudian dirasa tidak nyaman, maka itu salah satu identifikasi pertama kalau itu perbuatan dosa. Tapi kalau ternyata hati dia tidak bisa membedakan, bahkan ketika melakukan dosa dia biasa saja, ini tanda-tanda dia sudah jauh. Dan tanda-tanda kalau dia itu sudah tidak merasakan e, nyamannya, tidak merasakan tidak merasakan rasa dekat dengan Allah. Sudah terbiasa. Ya. Sebagaimana jasad itu kalau mati di toel-toel di apa cubit-cubit diam aja maka demikian juga dengan hati ya mungkin dengan banyak nasihat pun nggak mempan boleh jadi ya, boleh jadi dan dengan banyaknya maksiat ya dampak dari maksiatnya dia tidak rasakan kenapa sudah terbiasa sudah terbiasa Nah Allah bilas. ketika kita sudah sampai tahap seperti ini ya dan ini disebabkan apa? Adanya kesenggangan seperti itu disebabkan apa? Disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Disebabkan dosa yang dilakukan. Adanya kesenggangan antara Allah dengan dia, antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai tahap di mana dia tidak merasakan seakan-akan tidak pernah dekat dengan Allah. Ya, tidak merasakan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang keempat ya. Kalau tadi jarak antara dia dengan Allah itu uh, uh, jadi terjeda, jadi terjarak karena maksiat. Kalau yang keempat jarak itu adanya antara dia dengan sesama makhluk ya. Allati tahsulu bainahu wa bainan nas walasiyama terlebih lagi ahlal khair minhum ya dengan orang-orang yang baik jadi dia karena dosa yang dilakukan maksiat yang dilakukan orang itu nggak nyaman kalau kumpul sama orang baik ah, terkadang ada orang seperti itu dia lebih klop lebih nyaman lebih enak kalau kumpulnya dengan orang yang jelek kalau kumpul sama orang yang suka sholat lima waktu di masjid, itu dia nggak suka. Ya. Itu nggak suka. Bahkan boleh jadi ketika keluarganya itu kumpul, ini ada hubungan kekeluargaan bahkan. Dia tidak lebih nyaman dengan keluarga yang taat. Ya. Ya. Ini disebabkan apa? Disebabkan dosa. Ada jarak, seakan-akan ada pemisah antara dia dengan orang-orang baik. Ya. Oleh karena demikian, ketika hal itu terjadi, maka tentunya yang kita lakukan adalah hendaknya kita bertaubat kepada Allah. Kita lebih klop dengan orang yang mungkin tidak baik ya atau mungkin ya kita lebih klop dengan orang yang kita lihat dia biasa dengan melakukan kemaksiatan, maka ini hati-hati. Ya. Ini perlu hati-hati. Ketika kita lebih klop dengan orang yang melakukan kemaksiatan, perlu hati-hati. Kenapa? Karena boleh jadi itu buah dari maksiat yang kita lakukan. Dari dosa yang kita lakukan. Sehingga kita harus taubat. Cari apa yang dosa, dosa apa yang kita lakukan. Dan kita bertobat dari itu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Yang berikutnya dampak buruk dari perbuatan dosa adalah zulmatun yajiduha fi qalbi. Kegelapan yang ada pada hati, ya. Gelap hatinya, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan Inna lil hasanati diyaun fil wajhi. Ya. Sungguh pada kebaikan itu ada cahaya di dalam wajah. Dia. Ha. Dan dia itu kita tahu ya. Dia uh, uh, ya yeah, cahaya, ya. cahaya pada wajah. Wa nuran fil qalbi dan juga cahaya pada hati. Ya. Wasi'atan fil rizqi luas keluasan dalam rizki. Ini pada kebaikan itu ada cahaya di hati, cahaya di wajah, keluasan rizki, wa kuwatan fil badan, kekuatan pada badan. Ya. Fisik. Kuatnya fisik itu juga boleh jadi disebabkan karena kebaikan. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi dan kecintaan yang ada pada hati-hati para makhluk Orang suka, orang senang, orang cinta dengan orang yang melakukan kebaikan. Ini ideal. Ya. Idealnya demikian. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi. Dan perlu diketahui kata Ibnu Ibn Abbas bahwasanya pada perbuatan buruk ya, pada kemaksiatan itu ada sawadan fil qalbi atau sawadan fil wajhi ada kegelapan yang ada pada wajah. Wa zulmatan fil qalbi, kegelapan yang ada pada hati, ya. Wa wahnan fil badan, kelemahan pada fisik, ya. Wa naqsan fil rizqi, ya. Yang kesempitan dalam rizki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan ada rasa marah, ya. Dari hati orang-orang atau dari dari dari para makhluk ya sebagaimana tadi ketaatan kebaikan bisa menumbuhkan cintanya orang lain kepada kita, ya, maka demikian yang namanya keburukan, dosa, maksiat itu bisa menumbuhkan rasa benci orang lain kepada kita. Ya. Maka sungguh uh, ini satu seharusnya menjadi apa ya uh, sesuatu yang bisa merubah kita, ya. Karena feedback atau timbal balik itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Allah berfirman juga, Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu juga dibalas dengan kebaikan? Ya. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, kebaikan atau keburukan itu yang akan kita tuai. Ya. Demikian dengan kondisi hati kita. Ketika ketaatan yang kita lakukan maka hati kita akan semakin tenang hati kita akan semakin kuat ya. Sekalipun mungkin secara fisik tidak terlihat kuat tetapi tekad kuat. Atau mungkin ada orang yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala secara fisik kuat tetapi ternyata hatinya lemah, jiwanya lemah. Ketika dia ditimpa musibah maka terasa akan lebih berat dibandingkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit kita dapati orang-orang yang masih bugar, sehat ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, ini karena kelemahan jiwanya. Padahal secara fisik mungkin dia lebih kuat. Ya. Tetapi jiwanya lemah. Karena kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Na'udzubillah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara dampak buruk dari perbuatan dosa adalah hirmanut ta'ah. Ya. Terhalangnya seseorang dari melakukan ketaatan. Ya. Kita karena sebab dosa kita, ya, kemaksiatan yang kita lakukan, harusnya ketaatan itu terlaksana, ternyata terhalang. Boleh jadi demikian. Dan ini adalah salah satu dampak dari dosa. Ya. Ada saja sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan. Boleh jadi ini dari dampak dari dosa kita, ya. Maka perlu kita mohon ampun atas apa yang kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa ya. Sebagian para salaf mengatakan kata Ibn Qayyim, kama qala ba'du salaf, inna min uqubati sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Ya di antara uh, dampak atau akibat dari perbuatan buruk adalah ke perbuatan buruk yang dilakukan setelahnya. Ya. Kita melakukan dosa kemudian kita meninggalkan ketaatan. Kan ini keburukan yang dilakukan setelah keburukan. Ya. Pembangkangan dari meninggalkan ketaatan disebabkan karena kita melakukan maksiat sebelumnya. Ya sebagaimana inna min thawabil hasanah al hasanata ba'daha ya di antara uh, sebab kebaikan itu mudah dilakukan itu adalah karena kebaikan yang dilakukan sebelumnya artinya keburukan akan melahirkan keburukan dan ketaatan kebaikan juga akan melahirkan kebaikan ya ini idealnya demikian ya maka rantai maksiat itu harus kita putus. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak putus, itu akan terus menyambung. Rantai dosa itu harus dipaksa kita putus. Kalau tidak, itu akan terus menyambung. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh sebagian salaf. Ya. Inna min uqubati sayyi'as asayyatu ba'da. Di antara akibat keburukan atau dampak keburukan adalah keburukan yang dilakukan setelahnya. Sekarang melakukan keburukan, maksiat nih. Ini maksiat ini akan melahirkan maksiat berikutnya Maksiat berikutnya akan melahirkan maksiat berikutnya lagi. Nah ini rantai maksiat itu akan terus berlanjut ketika seseorang tidak memutus. Maka uh, jangan sampai kita terbiasa dengan melakukan kemaksiatan bahkan menganggap enteng remeh ini cuman dosa kecil. Ya, karena mengentengkan dosa kecil, kemudian kita akan mengentengkan dosa kecil berikutnya. Dan terlahir lagi dosa berikutnya. Dan sampai kepada tahap dosa besar. Ya. Bukankah seseorang itu merasa melakukan dosa besar itu karena sudah terbiasa dengan melakukan dosa kecil? tidak sudah biasa melakukan dosa kecil sehingga mengentengkan dosa kecil. Ya. Ketika sudah enteng dosa kecil, maka dosa besar akan mulai dilakukan. Nauzubillah. Maka rantai dosa itu harus betul-betul kita putus dengan uh, sekuat tenaga, ya. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berikutnya di antara bentuk di antara dampak dosa adalah annal ma'asi tasluhul qalba an istiqbahiha ya. Bahwasanya perbuatan dosa itu akan menghilangkan uh, rasa perbuatan dosa yang dilakukan eh, dosa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan itu akan menghilangkan rasa jeleknya perbuatan itu. Ya. Karena sering dilakukan ya, kesan jelek bukan rasa ya. Kesan jelek dari dosa itu akan perlahan pudar. Ya. Kenapa? Kan terbiasa dilakukan. Ya. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim, hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah. Sampai saking biasanya sebagian orang itu ada yang mengang sam, eh, bukan menganggap enteng lagi yaftakhir merasa bangga dengan melakukan maksiat. Ada yang seperti itu, ya. Wa yuhadditsu biha man lam annahu 'amilaha dan dia cerita kepada orang yang nggak tahu tadinya nggak tahu kalau orang itu kalau orang itu melakukan maksiat dia bilang-bilang saya melakukan ini loh. Ya. Mungkin saat ini anak muda ini banyak yang kayak gitu. Ya. Mereka berbangga dengan minum khamar. Oh, saya habis sekian botol habis sekian botol. Bangga. Ini disebabkan apa? Disebabkan dosa yang terus dilakukan. Sehingga kesan buruk terhadap dosa itu pudar. Ya. Mungkin ini yang levelnya uh, tinggi. Ya. Yang levelnya tinggi itu perbuatan minum homer. Tapi jangan sampai kita terjerumus kepada yang levelnya samar. Ya. Sebagai contoh mungkin uh, sebagai contoh mungkin perbuatan ria. Ya, iya, perbuatan ria terus dilakukan tanpa dia ingin untuk melepaskan diri dari dari ria. Ya. Lama kelamaan tidak hanya ria, tetapi sum'ah. Ya. Bagaimana sum'ah? Tidak hanya dia menampakkan perbuatannya, tetapi yang tidak terlihat oleh orang pun dia ceritakan, oh saya. Dan itu tujuannya adalah tujuan tujuannya buruk, ingin dipuji dan yang lain sebagainya. Ya. Atau mungkin kalau ini adalah perbuatan baik, kemudian dibalut dengan riak jadi buruk, buruk. Dibalut dengan semah jadi buruk. Ya mungkin per, eh, mungkin dosa-dosa yang kecil ya. Boleh jadi. Kalau minum khamr dosa besar, mungkin dosa kecil ya. Ah, apa mungkin ngejek orang ya? Ngejek orang, ngejek temen gitu kan. Kemudian bikin temen yang denger ejekan dia kepada temennya itu ketawa. Ya bangga dia membuat orang tertawa dengan menceritakan perbuatan jeleknya terhadap teman yang lainnya. Ini satu hal yang uh, dihasilkan atau didampakkan dari perbuatan dosa. Jadi kesan buruk dari perbuatan dosa tersebut akan pudar. Ya. Dan ini sangat bahaya sekali. Kalau sudah pudar kesan buruk dari perbuatan dosa itu, maka pastilah uh, orang tersebut akan mengulangi perbuatannya. Dosa tersebut tentunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah ya. Taib, ma'asyiral muslimin, uh, uh, Bapak Ibu, Bapak pemirsa pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kita sampaikan ya, sementara sebetulnya Ibnu Ibnu Qayyim menyebutkan banyak ya dalam kitab Ad-Da'wa Dawa. Semoga yang singkat ini ya bisa memutus tali atau memutus rantai perbuatan dosa kita ya kalau kita melakukan dosa yang terus berlanjut ya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala buka pintu ilmu, pintu rizki dan Allah hilangkan semua dampak dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.